Namun dalam hal ilmu kami sangat kesulitan untuk mencari penambahan. Meskipun di sana banyak wasail, walillahilhamdu wal li tahsil al-ilm nafi dari para ulama melalui tulisan-tulisan mereka demikian pula sautiyat namun tentu berbeda halnya antara seorang yang duduk di majelis al-ilmu duduk langsung dengan alim dari al-ulama dengan mereka yang mengambil ilmu tersebut tidak dengan cara duduk di hadapan mereka ambil contoh saja majelis yang baru saja terjadi siang hari ini dari khutbatul Jum'ah bersama dengan Fadilatu Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah taala lalu dilanjutkan dengan liqa' جوابا على بعض الأسئلة saya merasakan sebuah kenikmatan yang tidak dirasakan ketika kita hanya sekedar mendengarkan melalui rekaman beliau atau tulisan-tulisan terasa ilmu itu lebih tertanam yang tentu disertai dengan barakah dari majalis ilm tersebut. Kalau ini yang bisa saya rasakan dalam sehari yang terjadi hanya beberapa menit atau beberapa jam saja. Lalu bagaimana dengan antum yang masya Allah yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di hadapan para ulama mengambil manfaat dari mereka dari satu alim menuju kepada alim yang lain dengan penuh semangat dalam menuntut ilmu maka itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah merupakan satu kenikmatan yang sangat-sangat besar sekali yang banyak di antara kita yang mengharapkan untuk meraih kenikmatan tersebut akan tapi mereka belum diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika antum barakallahu fikum diberi kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala untuk bisa duduk di dekat para ulama dan mungkin saja di antara ikhwan ada yang baru dan masih kesulitan untuk memahami apa yang disampaikan oleh para masyayikh namun keadaannya seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzakal qaum la yashqa bihim jalisuhum mereka itu adalah kaum yang tidak rugi tidak sengsara orang duduk bersama dengan mereka ini adalah merupakan bagian dari barokah dari majalisul ilm duduk dengan para ulama oleh karena itu yang ingin saya tekankan pada pertemuan kita di siang hari ini sebagai nasihat untuk diri saya pribadi demikian pula untuk para ikhwan sekalian adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bersyukur atas nikmat yang begitu besar yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada antum berada di tempat ini yang merupakan negeri para ulama wasani al-haramain yang beribadah di dalam Al-Masjid al yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala belum lagi keberkahan-keberkahan yang lainnya Maka wajib bagi kita sekalian Ma'asyur al-ikhwah Untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Merasakan Begitu besarnya Rahmat Dan kasih sayang yang Allah Azza wa Jalla Berikan kepada antum sekalian Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man lam yashkur al qalil lam yashkuril katsir wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah azza wa jalla والتحدث بنعمة الله عز وجل شكر wa tarkuha kufrun barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit maka dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberitakan tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah bagian dari pernyataan syukur seorang hamba kepada Allah jalla wa ala Allah azza wa jalla berfirman wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith adapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu maka beritakan dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Allah azza wa jal idza an'ama ala 'abdihi ni'matan yuhibbu an yara athara ni'matihi alaihi bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila Allah azza wa jal memberikan ni'mat kepada seorang hamba maka Allah senang Allah cinta apabila Allah melihat pengaruh dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Dan sekali lagi seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah bagian dari syukur. Wa tarkuha kufur. Dan meninggalkan untuk merasakan begitu besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah kufur nikmat. Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. فيجب أيها الإخوة أن نحمد الله عز وجل على هذه النعم الكثيرة yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan memujinya dengan senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala apakah dengan lisan atau dengan kalbu demikian pula dengan jasmani kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah hamba yang paling bertakwa kepada Allah tabaraka taala semakin bertambah nikmat yang Allah berikan maka semakin dekat beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau lah yang mengatakan Afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah pantas aku menjadi seorang hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Tabaraka taala tersebut. Kemudian Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah Nasihat yang kedua untuk diri saya pribadi dengan demikian pula untuk para ikhwan adalah luzum sunnah komitmen terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dimanapun kita berada sebesar apapun fitnah yang bergejolak fitnah yang menerpa maka solusinya adalah luzum komitmen terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan dari para ulama ustalaf di antaranya Fudail bin Iyad rahimahullah taala beliau mengatakan ittabi' turuqal huda wa la tastawhish biqillati salikin وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين hendaknya engkau mengikuti jalan-jalan hidayah komitmen di atas sunnah di atas al-manhajus salafi yang kita meyakini bahwa itu adalah al-manhaj al-haqq al-wahid alladhi la badila lahu Ikuti jalan-jalan hidayah. Dan jangan engkau merasa asing, merasa takut, merasa ngeri. Dengan sedikitnya orang berjalan di atas jalan tersebut. inna zaman-zaman gurbah. Gurbatul Islam, gurbatul sunnah. Kama kala Rasul alaihi salatu wassalam. Bada al-Islam ghariban. وسيعود غريبا كما بدأ dan hati-hati kata Fubail mengikuti jalan-jalan penyimpangan, kesesatan dan jangan engkau tertipu dan terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang binasa yang terjatuh dalam jalan kesesatan tersebut. Maka wajib bagi kita ma'asyarul ikhwah sabar sabar di tengah-tengah umat yang mereka jahil terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Umat yang mereka menyimpang dari bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Dan itu adalah sunnatullah azza wa jalla. Kita perhatikan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kesesatan. Sementara jalan al-haq itu adalah satu. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subul." Fatafarraqa bikum an sabili. Allah azza wa jalla menyifati الحق dengan صراط واحد وأن هذا الصراط مستقيما sementara jalan-jalan penyimpangan jalan-jalan riwayah jalan-jalan kesesatan disebut dalam bentuk jamak wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dan lebih ditegaskan lagi diperjelas lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan ayat ini beliau menggaris di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum satu garis lurus lalu beliau mengatakan hada sabilullah mustaqiman setelah itu beliau menggaris garis yang banyak di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari garis lurus tersebut. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan wa hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita fahami dari hadis ini? Dan dari firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa jalan-jalan menuju kesesatan itu banyak sekali pintunya. Banyak sekali dai Yang kemudian banyak pula manusia yang mereka terjatuh dalam penyimpangan tersebut, kesesatan itu. Sehingga Allah Jalla Ala memperingatkan kepada hamba-hambanya wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah apabila engkau menuruti mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah taala maka ini jelas menunjukkan bahwa ahlul haq fi qillatin sangat minoritas. Sangat sedikit. Sementara ahlul batil mereka berada di mana-mana. Dikuatkan lagi dengan hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang iftiraqul ummah. Sataftariqu ummati ala 73 firqa, kulluha fi an-nar illa firqatan wahidah. Firqah wahidah dibandingkan 72 golongan. Wahia ma ana alaihi al-yawma ashabi. Siapa yang berjalan di atas jalan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan jalan para sahabat? Mereka ini sedikit ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk memelihara al-haq. Al-haq mansur labud kebenaran itu pasti akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegang teguh kepada al-haq adalah untuk kemaslahatan kita. Kemaslahatan tidak kembali kepada Allah taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan hamba-hambanya. Akan tetapi kita yang membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas al-haq untuk menjadi bagian dari ahlul haq sehingga wajib bagi kita ma'asyarul ikhwah istiqamah wa والثبوت على هذا المنهج haq di tengah-tengah gurbah gurbatus sunnah ya tadi seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala ya. bahwa ahlus sunnah humul wasatiyah ahlus sunnah a'lamun nasi bil haqq wa arhamun nasi bil khalq ini sifat bagi ahlus sunnah wal jamaah yang paling mengerti tentang al-haq yang paling kasih sayang kepada makhluk. Berusaha menyampaikan kepada manusia tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kehidupan dunia mereka demikian pula akhirat. Namun syaitan pun tidak berhenti. Mereka pun akan terus bekerja keras untuk melakukan tanfirun nasi anil haqq menjauhkan manusia dari al-haq. Muncul berbagai macam tuduhan bahwa ahlus sunnah itu yang mereka sebut dengan istilah wahabi. Mereka itu adalah identik dengan teroris misalnya. Mereka itulah yang suka mengkafirkan. Mereka itu adalah orang-orang yang eksklusif. Mereka itu adalah terus berbagai macam tuduh tuduhan dari musuh-musuh sunnah atau dari kalangan juhal orang-orang yang tidak mengerti tentang hakikat al-manhaj salafi tuduhan itu terus bermunculan nah di sebagian daerah yang jumlah as-salafiyun minoritas dan mereka tidak punya kekuatan tidak jarang mereka dikucilkan, bahkan diusir dari kampung tersebut dan dituduh dengan berbagai macam tuduhan yang ahlus sunnah berlepas diri dari dari mereka. Kemarin ketika sempat ngisi daurah di Malaysia di Johor bawah masjid. Sarf. Itu judul pembahasannya tentang bahaya ISIS dan Syiah. Bahaya ISIS dan Syiah disambut baik oleh Takmir dan banyak dari mereka yang hadir selain dari ikhwah salafiyin dari awam dan juga mungkin dari kalangan sufia pun hadir dalam acara tersebut dari isya Masya Allah sambutan mereka bagus sekali menjelaskan tentang prinsip ahlus sunnah wal jamaah sikap mereka terhadap ISIS dan Syiah bagus sekali sambutan mereka dan bahkan dengan itu mereka sebenarnya berharap Semoga di waktu yang lain ada lagi pembahasan lanjutan. Walhasil selesai eh, materi kajian saya dan beberapa ikhwan Malaysia itu masuk ruangan untuk bertemu dengan takmir masjid. Lalu salah seorang takmir mengatakan e, ya dengan bahasa Malaysia lah saya nggak usah mengungkapkan <laughs> dengan bahasa Malaysianya ya. intinya bahwa dia mengatakan saat ini eh, bagus ini mungkin waktu yang lain ada pembahasan saat tentang bahaya ISIS dan Wahabi hmm. Hmm. terus dia menyampaikan bahwa ini baru-baru ini di masjid Fulan pada pembahasan tentang bahaya ISIS dan Wahabi. Gimana sih Wahabi itu saat <laughs> itu. itu. Entah bodoh atau pura-pura bodoh ini saya kurang paham. Ya. Gimana itu? Nah, Wahabi itu? Akhirnya ya ya saya berusaha juga untuk menjawab apa ya secara politis lah jadi saya mengatakan itu Arab Saudi Wahabi gak ya? Oh ya itu Wahabi tuh kata mereka. Lah itu tapi mereka memerangi ISIS loh. Oh gitu, iya. Bahkan bekerja sama dengan pemerintah Malaysia untuk memerangi ISIS. <laughs> Bingung dia. Ya, <laughs> bingung dia. Ya sudah. Ini, ini kalau berlanjut repot juga ini. Artinya ganti pembahasan masalah yang lain. Selesai bertemu dengan takmir. Jadi ketika saya selesai ngisi, itu ada salah seorang ikhwan semangat ya, membagi-bagikan buletin kecil, e, buku saku itu, al ilmu dari Jember itu dibagi-bagikan ke jamaah tentang bahaya radikalisme ISIS dan Syiah. Itu dibagikan. Begitu saya keluar dari dari ruangan itu, langsung dijemput salah seorang anak muda pakai sorban gitu. Mungkin ada sedikit belajar lah. Ada dua orang datang bertanya kepada saya, ini Ustadz ini Ustadz yang bagikan ya? Ini dari Ustadz Ya. Oh bukan. Memang bukan dari saya memang. Karena bukan inisiatif saya juga untuk uh, membagikan itu. Oh bukan, bukan. Bukan bukan saya yang bagikan. Oh, tapi ini dari mana Ustaz? Coba lihat, mungkin ada alamatnya di situ. Ya, Ma'at Salafi Jember. Hmm. Masalahnya ini Ustaz, anak tanyakan apa masalahnya? Ini di dalam ini ada dinukil ucapan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kok dinukil ucapan ini? Ini kan pendukung ISIS. Dalam hati astagfirullahaladzim. Dari mana? Antum tahu dari mana? Oh iya, itu Utsaimin, terus Bin Baz, terus Fauzan. Ini mereka para pendukung ISIS ini. Subhanallah, sampai seperti ini pernah baca bahwa Syekh Nusaimin ini mendukung ISIS. Bingung juga dia, rupanya dia mungkin dengar-dengar aja. Nah, di mana pernah baca? Hmm. Oh dia kan ada ada situsnya di internet. Coba cari di situsnya. Ada nggak? Nah, ada ucapannya nggak? Nah, ya anak stop situ aja ndak ndak berlanjut dicari aja dulu nanti baru dihukumi jangan asal mendengar dari orang kemudian langsung menghukumi pendukung ISIS walhasil yang menjadi syahid di sini ma'asyiral rahimakumullah bahwa seperti ini kondisi umat musuh-musuh ahlus sunnah mereka gencar menyebarkan menyebarkan berbagai macam fitnah bahaya wahabi ya. hmm bahaya salafi dan seterusnya. Kaum teroris itu adalah wahabi, kaum teroris itu adalah salafi. Itu identik. Padahal mereka lah teroris. Kata Syekh Abdul Bukhari. Mereka itulah teroris sebenarnya. Nah. Tapi seperti itu. Mereka tuduhkan kepada ahlus sunnah. Yang ahlus sunnah berlepas diri dari mereka. Dan itu fitnah. Sehingga ma'asyarul ikhwan rahimakumullah kita membutuhkan para ikhwan, para da'i yang menyampaikan al-haq ini kepada manusia sehingga tersampaikan kepada mereka. Oleh karena itu kita sangat mengharapkan antum sekalian mengambil bahagian ikut andil untuk mengambil bahagian di dalam dakwah ini ad-da'wah 'alal haq dan bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian untuk berjalan di atasnya. Kemudian termasuk yang ingin saya sampaikan kepada para ikhwan sekalian adalah menjaga ukhuwah di tengah-tengah jumlah ahlus sunnah yang minoritas pelihara ukhuwah. Al-ukhuwah al-imaniyah ala al-haq di antara sesama ahlus sunnah. Sebab di antara ciri-ciri ahlul haq adalah al-iktilaf. Senantiasa menjaga ukhuwah. Lebih mengedepankan ukhuwah dari persoalan-persoalan yang kecil, yang kaitan dengan dunia, yang kaitan dengan permasalahan pribadi. Terkadang kita harus mengalah untuk menjaga dan memelihara ukhuwah. Kata Abu Ja'far Tahabi rahimahullah, "Wa nara al-jama'ata haqqan wa sawaban, wal furqata zaygan wa azaban." Ini aslun min usul ahli sunnah. Aqidah min aqidah ahli sunnah. Kami berpandangan bahwa al-jamaah bersatu di atas al-haq. Itu haqqan wa sawaban. Sementara furqah adalah zaigan. Azab. Allah subhanahu wa ta'ala mencela ahlul ikhtilaf. Orang-orang senantiasa berselisih Allah Jalla wa'ala berfirman wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk mereka terus berselisih kecuali siapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala siapa yang dirahmati oleh Rabbmu diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah beliau mengatakan khuliqa ahlu rahmatihi lialla yakhtalifu Allah Subhanahu wa taala menciptakan ahlur rahmah. Orang-orang yang dirahmati Allah agar mereka tidak khilaf. Tidak terjadi ikhtilaf. Maka wajib ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dalam kondisi-kondisi fitnah yang seperti ini untuk memelihara ukhuwah di antara kita. Ukhuwah itu sangat mahal. Awthaqu'ul iman, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali keimanan yang paling kokoh adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahi kita merasa merasa ada pertolongan, kita merasa ada rasa semangat ketika kita tinggal di satu daerah lalu ada di antara ahlus sunnah yang bersama kita fal mar'u bi akhih. Seorang itu menjadi kuat ketika dia memiliki saudara yang bersama berjalan di atas al-manhajul haq. Nah, sehingga mereka saling ta'awun. Wallahi ini merupakan nikmat yang besar. Hati-hati dengan tipu daya syaitan. Inna syaitan qad ya'isa ay ya'budahu al-musallun walakin bitahrish maka syaitan akan terus melakukan tahrish di antara manusia untuk menyesatkan dan membuat perpecahan di tengah-tengah ahlul haq. Ini yang harus kita pelihara. Pelihara ukhuwah yang sangat mahal ma'asyiral ikhwah. Ukhuwah ini tidak bisa ditukar dengan seluruh apa yang kita miliki di dunia ini. Menunjukkan sangat mahalnya nilai ukhuwah. Al-Allamah Rabi' bin Hada al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Hampir di setiap nasihat beliau bahkan mungkin saya mengatakan di setiap nasihat beliau ketika daurah melalui telekonferensi atau secara langsung beliau tidak pernah meninggalkan nasihat untuk menjaga ukhuwah. Itu yang kita perhatikan. Setiap kali beliau memberi nasihat, usikum bitta'akhi bainakum. Saling bersaudara di antara kalian. Menjaga dan memelihara ukhuwah karena ukhuwah itu adalah sesuatu yang sangat mahal wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum kalau engkau menginfakkan semua apa yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan mereka, menyatukan hati-hati mereka, kalian tidak akan mampu. Namun Allah yang menyatukan hati-hati. Begitu besarnya nikmatul ukhuwah ma'asyarul ikhwah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada para sahabat tentang persaudaraan yang terjadi di antara mereka karena iman. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Idh kuntum a'da'an فألف بين قلوبكم فأصبحتم binikmatihi إخوانا Allah ingatkan ini kepada kaum Ansar yang dahulu mereka saling bermusuhan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, Al-Aus wal Khazraj. Dan tidak ada yang menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara mereka kecuali setelah datangnya Rasulullah SAW dan masuknya mereka ke dalam Islam yang menyatukan hati-hati mereka maka wajib ma'asyarul ikhwah rahimakumullah pelihara uhuwah dengan uhuwah dakwah itu akan semakin kuat sebaliknya dengan perselisihan dengan pertengkaran antara sebagian ikhwan dengan ikhwan yang lain tanpa dasar dasar yang syar'i akhirnya menyebabkan semakin melemahnya dakwah wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum Jangan kalian berselisih. Yang menyebabkan kalian gagal. Gagal dalam menyelesaikan sekian banyak problem. Gagal dalam dakwah kalian. Yang menyebabkan hilangnya kekuatan kalian. Oleh karena itu, kita mendapati ketika satu daerah terjadi perpecahan kadang-kadang dalam hal-hal yang yang bukan berkaitan berkaitan dengan perkara manhaj atau aslu min usulis sunnah masalah pribadi hal-hal yang ketersinggungan antara sebagian dengan yang lain ya akhirnya menyebabkan semakin melemahnya dakwah yang lebih menjadikan lagi kalau sampai perkara-perkara tersebut menyentuh para asatidah ustadz ini berselisih dengan ustadz fulan bukan disebabkan karena permasalahan manhaj. Namun masalah-masalah ketersinggungan, masalah-masalah pribadi atau yang semisalnya. Nah, ini adalah hal yang tidak sepantasnya. Kalau meminjam istilah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ketika beliau melihat khilaf yang terjadi antara sebagian asatidah tiga itu singkat kata beliau antum la taslihuna lid Kalian tidak saleh untuk berdakwah. Nah, tidak saleh untuk berdakwah. Kenapa? Karena kadang perkara-perkara yang tidak sepantasnya dibahas ya, di pembahasan yang besar. Nah, maka dakwah ini butuh tanggung jawab yang besar dari masing-masing kita. Masyaallah ikhwah rahimakumullah karena kitalah yang berada di garis terdepan untuk menyampaikan dakwah ini. Ya. Kalau di antara kita tidak terjadi ukhuwah alal haq wa alal manhajil haq maka akan menyebabkan kelemahan. Ya. Sementara kita melihat musuh-musuh ahlus sunnah dari berbagai macam pemahamannya yang sufiyahnya, yang rafidahnya, yang liberalnya, dan yang lain-lainnya menghadapi ahlu sunnah mereka bersatu. Meskipun kulubuhum syatta. Tapi untuk menghadapi ahlu sunnah mereka satu. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka saya kira ini masyarakat rahimakumullah yang bisa kami sampaikan pada majelis kita di siang hari semoga memberi manfaat kepada kita sekalian dan sekali lagi bahwa uh, kita bertemu pada asalnya adalah saling memberi faedah di antara kita karena setiap dari kita tentu membutuhkan nasihat dari saudaranya dan dengan memelihara al-ukhuwah dan tanasuh di antara kita itu akan menguatkan iman seseorang dan akan menguatkan manhaj seseorang. Nah, dan membiasakan diri untuk bertemu dengan para ikhwan wallahi itu bagian dari nikmat nikmat persaudaraan yang Allah Subhanahu wa taala berikan nah berbeda halnya ketika kita bertemu dengan seorang yang yang uh, tidak berjalan di atas manhaj yang sama ya kadang-kadang meskipun uh, kita tersenyum tapi hati itu terasa bergejolak menghadapi orang-orang seperti ini nah Berbeda halnya ketika kita bertemu dengan ikhwan yang berjalan di atas prinsip yang sama, di atas manhaj yang sama, di atas nasihat para ulama pun sama. Kita merasa tenang, merasa nikmat ya, bersama dengan mereka. Oleh karena itu e, merupakan hal yang baik kalau e, pertemuan yang semacam ini ya dikelola dengan baik dengan bertemu dengan para masyayikh ya, artinya secara khusus secara khusus eh, Indonesia misalnya ya, agar terus mendapatkan nasihat dari para ulama saya mendengar kemarin eh, ada rencana liqa dengan Syekh Arafat hari. nah kalau yang seperti ini bisa dirutinkan ya mungkin bersama Syekh Muhammad bin Hadi bersama Syekh Abdullah Bukhari kapan-kapan ada waktu ya ini adalah hal yang yang sangat baik sekali ya. sehingga kita mendapatkan nasihat secara khusus dari dari para masyarakat tersebut ya terlebih lagi kaitannya dengan masalah-masalah dakwah yang mungkin sering kita hadapi di Indonesia saya kira insya Allah semoga memberi manfaat lebih dan kurang mohon dimaafkan wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin